Marilah kita ucapkan puji syukur pada Allah. Kita sampaikan salam salawat sejahtera kepada dia junjungan kita, seorang manusia yang paling cinta kepada sesama muslim. Bahkan tidak pada sesama muslim karena dia diutus menjadi rahmatan lil alamin dia mencintai apapun ciptaan Allah. Dia sangat sayang kepada sama saudaranya. Dia sangat dimuliakan oleh para sahabatnya. Tidak pernah berbohong walaupun dalam candanya. Dia senantiasa sangat concern pada yang miskin. Dia takut apabila ada orang yang luka hatinya karena ucapannya. Dia dimuliakan oleh sahabat-sahabatnya. Sangat kasih sayang pada manusia. Tapi dia sangat keras kepada sikap-sikap munafik dan ketidakjujuran. Siapakah dia kalau bukan junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi yang paling mulia daripada Rasulullah yang dilupakan kita, misi beliau ialah innama bu'astu li utamma makarimal Sesungguhnya aku diutus oleh Allah itu untuk kesempurnaan akhlak. The good character. Tidak lebih dari itu. Saya itu suatu saat Rasulullah menangkap tawanan dan di antara tawanan itu adalah seorang wanita putri dari Khatim bin Taif. Ya Muhammad, kau jangan berbangga karena telah menangkap aku. Ketahuilah Muhammad, aku adalah putri dari seorang tokoh dari suku di mana ayahku itu sangat kasih pada yang miskin. Dibaginya makanan apabila jumpa dengan orang yang kelaparan. Dia sangat kuat pada sikap untuk senantiasa punya integritas. Dia jauh dari sikap berbohong. Dia adalah orang yang paling dikenal akhlak mulia di antara suku kami. Akhirnya, Ya sahabat, lepaskan putri Hatim ini. Akhlak orang tuanya jadi tebusannya. Subhanallah. Padahal Hatim bin Ta'ibna orang kafir. Tapi karena kehebatan akhlaknya, dilepaskannya lah putrinya itu. Jadilah dia tebusannya. Jadi akhlak sangat diprioritaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, wanita itu ahli sorga. Bangun tengah malam, Sholat tepat waktu, bacaan Quran tartila setiap malam Jumat, pas dia ahli sorga. Apa kata Rasulullah? Lah, sayang, wanita itu ahli neraka. Kenapa ya Rasul? ibadahnya tidak merubah akhlaknya ya. tu'ti zaraka bilisanika hebat ibadahnya tapi tetap saja akhlaknya kotor mencaci maki berkata bohong dan menyakitkan hati orang lain finnar orang itu ahli neraka Jumat ini ingin mengunderline kembali misi daripada Rasulullah tugas kita seorang muslim adalah membangun karakter Karakter building. Dulu Bung Karno membangun nation building, tetapi sebelum nation building, beliau mengungkapkan dulu karakter building. Karakter inilah yang hilang sekarang. Personality, attitude, disiplin, integritas, justru itulah mahkotanya umat Islam dimanapun dia berada tunjukkan karakternya saya tidak ada satu kata yang tidak boleh lepas setiap saat setiap memulai sesuatu Bismillahirrahmanirrahim semua persoalan terputus tidak punya pahala di sisi Allah kecuali dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim kita menangkap esensi dari Bismillahirrahmanirrahim kita memaknainya bukan dengan enteng hanya cukup dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. In the name of Allah, the gracious, the merciful, titik. Tidak, tetapi kita menggalinya, bergetarlah hati kita. Ternyata bi dalam bahasa balaghah, dalam bahasa falsafah Islamnya, bi artinya hendaklah memulai. In the beginning, starting by, bi, ismi, nama tapi dalam bahasa filsafat, nama itu artinya identitas. Nama juga adalah doa. Saya Satu kata Rasulullah berikanlah nama yang mengingatkan dia pada kebaikan karena nama itu adalah doa. Ismi juga berarti simbol, berasal dikata kata asmuun artinya bukit, tempat bendera atau simbol ditancapkan. Jadi ismi adalah sangat luhur sekali. Memulailah segala hidup ini dengan sifat-sifat, dengan nama, dengan karakter. Karakter siapa? Allah. Makanya Asmaul Husna ada 99 karakter Allah. Salah satu di antara karakter Allah yang paling dominan di ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim mulailah wahai umatku segala kehidupan sudah tonjolkan engkau tu Ar-Rahman. Tunjukkan engkau tu Ar-Rahim. Apa tu Ar-Rahman? Ar-Rahman sentiasa para mufasir mengatakan universal. Allah tidak melihat apakah dia kafir, apakah dia Kristen, apakah dia Yahudi, apakah dia Muslim, Hindu, bahkan tidak menyembah dirinya pun Allah tetap memberikan rahmannya. Diberikanlah kesempatan menghirup udara. Tidak ada mentang-mentang dia ateis atau Kristen lantas dia ngos-ngosan kehilangan napas. Tidak. Semuanya sama di hadapan. Siapapun yang memenuhi sunahku, memenuhi perintahku, walaupun dia tidak beragama sekalipun, kuberikan dia suksesnya di dunia ini. Makanya, ibu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya lebih baik seorang kafir tetapi adil daripada seorang yang mengaku muslim tapi pecundang dan curang. Berdasarkan mufasirin daripada Ar-Rahman ini. Jadi jangan dikira Allah itu tidak memberi, Allah memberikan kepada siapapun juga. Kalau ada orang kaya Kenapa orang kafir kaya, orang Islam miskin? Jangan salahkan agama, salahkan karaktermu. Kamu tidak mengambil al-jabbar, kamu tidak mengambil al-mulk, kamu tidak mengambil al-kudus. Apa itu? Jabar, kuat, kudus, integritas. Alim, berilmu. Kita semua punya motivasi di situ, tetapi kita hanya beragama secara verbal. Kesalehan diukur oleh berapa banyak hadis dihafal, berapa banyak ayat dihafal. Tidak pernah dilihat kesalehan diukur dari karakter seseorang yaitu ismi. Sajalah Jumat ini ingin mengetuk kembali hati kita bersama. Kalau saya mati nanti, berapa banyak orang kehilangan kita. Kalau saya mati, berapa banyak karena ahlaku orang merasa teduh kehadiranku. Orang merasa damai karena kehadiranmu. Kenapa? Karena aku membawa bendera ismi yang pertama Ar-Rahman. Kepada siapapun dia Ar-Rahman. Dia tidak beda-bedakan karakter yang dia cari. Selanjutnya Ar-Rahim. Inilah dia spesial. Hanya diberikan kepada orang-orang yang dikandung. Yaitu sesama saudara muslim Ar-Rahim. Sebab itu kita mengenal Rahim ibu Anak yang dalam kandungan ibu semuanya dicintai sama, anak pertama sampai yang ketiga pun sama. ar rakim spesial. Saya itu para hadirin sedang Jum'ah yang berbahagia. Belum lagi lama Ramadan kita baru saja berlalu. Saya ditanya apakah puasa saya diterima? Indikatornya gampang sekali diterima atau tidak. Lihat saja hari ketiga bulan Syawal. Kalau waktu puasa kita bangun tepat waktu, sholat tepat waktu, bahkan subuh tepat waktu, lihat hari ketiga bulan Syawal. Sholat subuh kita sudah bergeser, sholat kita sudah tidak tepat waktu. Itu indikator pertama, apakah betul Ramadan kita itu menjadikan motivasi pada diri kita. Jangan-jangan hanya ritual tahunan saja. Yang kedua, di bulan Ramadan barangkali kita menahan bicara untuk tidak menggunjing. Lihat, sawal yang ketiga. Bukankah Ali bin Abi Thalib berkata, datangi musuhmu. Datangi orang, kata Rasulullah, yang memutuskan silaturahmi. Lupakan kesalahan di masa lalu. Bergandengan tanganlah engkau melangkah bersama-sama dalam satu syaf kalbunyanun marsus. Tapi minggu ketiga, di bulan sawal, masih ada orang Saya ke sana gengsi dong Dia yang harus pada datang pada saya Berarti Ramadan kita Belum berhasil Mengguncangkan hati kita Kita masih dalam tahapan Ritual rutin tahunan Ramadan setahun sekali minzal Selalu telah pantas dilatih setelah Ramadan 6 bulan 6 hari puasa di bulan Syawal. Saya selalu ditanya, kalau saya bolong tiga hari apakah saya sawal dulu? Saya bilang tidak, yang wajib harus didahulukan. Jadi wajib kita membalas dulu yang tiga hari baru sunat sawal Esensinya agar kita mengenang kembali latihan besar kemarin. Agar jangan pulang habis begitu saja Ramadan kita. Sebab itulah kenapa Islam menata setiap Jumat kita kumpul. Kita tinggalkan sementara jual beli karena di bulan itu ada Jum'ah Jum'ah itu adalah cara menatar memotivasi umat bukan ritualnya tetapi sebetulnya adalah bagaimana menyampaikan khatib membina kembali mengingatkan kembali pada kita setelah itu hari ini juga mengingatkan kembali kepada diri saya dan kita semua akhlak lebih keras hasilnya dari sekedar ritual saja Akhlak adalah yang akan dipertanyakan oleh Allah di kemudian hari. Hampir 75% seorang ahli tafsir Quran melihat 75% itu habluminan nas. 75% itu mengatur hubungan manusia dengan dunia. 75% ayat Al-Quran itu mengurus akhlak manusia. Dari yang pertama apabila engkau dikasih kebaikan idza bi ahyu minhum fakhayyu bi ahsana minha apabila engkau diberi kebaikan balaslah lebih atau sama itu akhlak pertama sehingga apa Rasul itu senantiasa aku ingin selalu berbuat baik karena aku ingin memberi lebih kebaikan pada orang lain ini akhlak yang dilupakan yuk kita akrabi kembali Al-Qur'an ternyata masya Allah Salat kita tidak pernah ada akimis salah, titik nggak ada. Selalu akimis salah digandengkan waatuz zakah. Salatmu belum sempurna sehingga engkau perhatikan manusia di sekitarmu. Bahkan ada lagi satu surat penuh menegur orang yang hanya suka sholat mengaku beragama Islam tapi nggak peduli pada lingkungannya, bahkan diancam. miskin. Bahkan yang sholat pun diancam masuk neraka. Fawailul lil Subhanallah. Tidak cukup kau wahai saudaraku ayat-ayat ini menggetarkan hati kita. Bahwa muslim itu menjadi rahmatan lil alamin. Di kantor dia menjadi orang terbaik. Di kantor menjadi orang yang dirindukan. Di kantor dia menjadi the best. Sehingga ketika dia tidak datang, orang bertanya, kemana kasih fulan yang muslim itu? Emang kenapa? Hebat pekerjaannya? Datang tepat waktu. Dia tidak pernah korupsi. Dia muslim. Dia muslim. Inilah akhlak. Inilah buah dari sebuah agama, akhlak. Ada sebuah peribahasa mengatakan the trees are known from their fruits. Pohon-pohon itu dikenal dari buahnya. Maka harusnya kalau kita ingin mempromosikan pohon Islam, maka tunjukkan buah dia kepada mereka. Niscaya mereka akan beli pohon itu. Karena pohon dikenal dari buahnya. Saya selalu menggambarkan gelas dikenal dari isinya, maka kualitas akhlak itulah yang menentukan dan itulah misi Rasulullah SAW yang sering kita lupakan akhlakul karimah. so, Al-Quran mengatakan Inna akromakum Indallahi atqakum Yang mulia di sisi Allah tuh Bukan si fulan bukan si A, si B, si C yang paling mulia di sisi Allah, mereka yang paling hebat akhlaknya. Itu Jumat ini ingin mengajak kita semua dan sampaikan pada mereka yang tidak hadir hari ini, akhlak, akhlak, akhlak. Maka tiga kata ini Allah disebut khalik yang diciptakan adalah makhluk agar sang makhluk bisa ketemu sang khalik di tengah-tengahnya ada kata akhlak. Itu tiga kata halik, makhluk dan akhlak itu adalah satu akar kata. Seperti iman, aman dan amanah itu satu akar kata. Seperti alim, alam dan alamah dan amal itu satu akar kata. Seakan-akan Tidaklah engkau bisa mencapai sang Khalik Wahai makhluk Kecuali engkau berakhlak Sesuai dengan yang diminta oleh Al-Khalik Mana yang paling dominan? Ar-Rahman Ar-Rahim Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa teringat akan misi hidup kita Bahwa kita adalah seorang muslim Membawa misi akhlakul karimah Barakallahu liwalakum fil Qur'anil azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يهي ويميت وهو على كل شيء قدير إن الله ملكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وحبلنا لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث يا أرحم الراحمين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Dalam khutbah yang kedua ini hati mengingatkan dirinya sendiri dan kita semua Marilah kita sekarang Arahkan pandangan mata hati kita Pada sebuah pertanyaan Akhlak apa yang telah kutebarkan di muka ini Maka jadikanlah akhlak ini sebagai benih-benih Yang akan kita petik nanti di surga This is the time you sow the seed karena katanya yuri Wojisong Jadi kita tebarkan benih-benih ini. Karena kita akan memetik apa yang kita tanam hari ini. Jangan mengharapkan kita akan memetik anggur kalau kita hari ini memetik durian. Jangan mengharapkan kita akan memetik apel pada hari ini kita hanya menebarkan benih-benih yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. You reap what you sow. Anda memetik apa yang kita tanam hari ini. Maka di akhir khutbah ini kita menjerit merintih pada Allah. Semoga ya Allah tanaman kebaikan kita tumbuh dan kelak akan kita petik di surga. Apabila kami salah menanam ya Allah, tegurlah kami agar kami bisa menanam yang terbaik agar kami bisa memetiknya kelak. Tidak saja di surga, di dunia ini pun kami sudah merasakannya. Marilah kita tundukkan kepala. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan konflik, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tanda tanya. Hanya Engkaulah tempat kami bergantung sebagai doa kami ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, Engkau Maha tahu apa yang telah kami kerjakan. Engkau Maha mengetahui segala rahasia hati kami. Saja ya Rabbana, Apabila engkau tanya tentang dosa-dosa, sungguh kami banyak dosa yang telah dilakukan. Tetapi karena engkau maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun ya Robbana, dengan tersipu malu ku ketuk pintu taubatmu Astaghfirullahaladzim Ya Allah ya Robbana Engkau maha tahu masa depan Kami tidak tahu apa yang terjadi kelak di masa depan kepada engkaulah yang memiliki waktu dan masa depan kami berlindung. Berharap, jadikanlah hari esok kami lebih baik dari hari ini. Jauhkan kami ya Allah dari musibah. Jauhkan kami dari fitnah. Jauhkan kami dari kegagalan ya Allah. Jauhkan kami dari kebangkrutan. Kami takut kami tidak sanggup menanggung beban itu ya Rabbana.